لعلكم تفلحون Lengkapnya ayat itu menyatakan ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun Wahai sekalian orang-orang yang beriman Kata Allah Irka'u wasjudu Rukuklah kalian dan sujudlah kalian Kepada Rabb kalian Pada Allah Jalla wa'ala Wa'budu Rabbakum Sembahlah, ibadahilah Tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kalian Waf'alul khaira barulah ayat yang dibawakan oleh penulis waf'alul khair di situ padanya bentuk kata perintah if'alu bentuk jamak yang asalnya adalah if'al lakukan laksanakan atau perbuatlah sehingga karena jamak waf'alu maka perbuatlah oleh kalian al khair yakni kebajikan, kebaikan, al khair la'allakum tuflihun yang dengan itu kalian akan dapatkan falah, akan dapatkan kemenangan. Sekali lagi ayat itu pada surat Al-Hajj Sebelum kita mengetahui tentang makna ayat itu, maka melihat tersebutnya ayat tadi pada surat Al-Hajj. Kita mengingatkan kembali terkait dengan surat ini, surat Al-Hajj. 6. Surat Al-Hajj memiliki keistimewaan dari surat-surat yang lainnya. Barangkali sebelum disebutkan ada yang mengetahui apa keistimewaannya. Nah, bahwa pada surat ini adanya dua sujud tilawah tidak didapati pada surat-surat lain dalam Al-Quran yang ada dua sujud tilawahnya kecuali surat Al-Hajj. Maka di sana padanya dalam satu surat ada dua sujud tilawah. Berkaitan dengan itu sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Fuddilat suratul hajj bi anna fiha sajdatain Ya Rasulullah diberikannya keistimewaan terkait dengan surat Al-Hajj Apakah karena padanya ada dua sujud tilawah? Qala maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Benar apa yang kau sebutkan. Wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan jawabannya. Siapa yang tidak sujud pada dua ayat tadi, fala yaqra'huma maka janganlah dia baca keduanya Malam yasjud huma fala yaqra'huma Siapa yang tidak sujud tidak mau sujud pada kedua ayat tadi maka jangan dia baca keduanya Tepatnya ayat tadi pada ayat ke-18 yang pertama yang kedua ayat yang dijadikan pendalilan tentang bab ini oleh penulis rahimahullah surat al-hajj ayat ke-77 maka terletak pada dua tempat ayat ke-18 dan ayat ke-77. Ayat ke-18 Allah Jalla wa'ala firmankan Alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء Maka setelah itu kemudian sujud tilawah Nah Selain itu kemudian pada ayat ke-77 Yang ayatnya tadi telah disebutkan secara lengkapnya Maka surat Al-Hajj ada yang menyatakan bahwa ini tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Makkah. Tetapi lebih tepatnya adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi saw. Maka ayat-ayat tadi tergolong Makkiyah. Biasanya seperti ayat yang menyatakan ya ayyuhan nas wahai sekalian manusia itu tertanda bahwa ayat itu adalah makkiyah. Beda ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu maka itu tergolong wahai sekalian orang-orang yang beriman maka itu tergolong sebagai ayat madaniyah ayat yang turun di Madinah atau lebih tepatnya ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi saw. Alaihi Wasallam. Maka surat Al-Hajj adalah surat Makkiyah kecuali hanya tiga ayat yang bukan yang bukan Makkiyah. Ada yang menyatakan kecuali empat ayat saja. Maka dari itu adanya khilaf di antara para ulama' pendapat jumhur mayoritas dari para ulama as-suratu mukhtalifah bahwa surat ini bervariasi ada yang makkiyah ada yang madaniyah minha makkiyun wa minha madaniyun dan itulah pendapat yang paling benar Nah, pendapat jumhur para ulama Berkata Al-Imam Al-Ghaznawi rahimahullah wa min a'ajib as-suwar Kita lebih lanjut mengetahui terkait dengan surat Al-Hajj untuk lebih tahu tentang surat yang satu ini. Kata beliau, wahyamin a'ajib as Ini merupakan bentuk surat-surat yang aneh kata beliau, yang artinya yang di sana adanya berbagai bentuk yang tidak seperti pada surat-surat yang lainnya. Nazalat lailan wa nahara bentuk ajib tadi bahwa surat ini adalah diturunkan pada waktu malam dan diturunkan pada waktu siang. Safaron wahadaron. Ayat ini diturunkan ketika Nabi sedang safar dan ketika Nabi sedang mukim, sedang tidak safar. Makkiyan wa madaniyan. Ayat ini diturunkan di Mekkah dan ayat ini pula diturunkan di Madinah. Silmiyan waharbiyan. Ayat ini diturunkan di saat dalam kondisi damai dan dalam kondisi sedang peperangan. Nasikhan wa mansukhan. Di sana pada ayat-ayatnya ada yang sifatnya nasikh yang menghapus dan ada pula ayat yang sifatnya dihapus muhkaman wa mutasyabiha disanya padanya ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat demikian kata beliau rahimahullah sehingga dikatakan hiya min a'ajib as-suwar karena adanya variasi tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Tha'labah dari Abdullah bin Sa'laba menyatakan, "Ra'aitu Umar bin Al-Khattab sajada fil haji sajdatain." Aku melihat menyaksikan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau sujud ketika membaca surat Al-Hajj dengan dua sujud. Maka kata Abdullah bin Sa'labah, "Fi subhi apakah beliau lakukan itu pada waktu sholat subuh? Qala fi subhi. Naam, bahwa beliau lakukan itu ketika sholat subuh. Inilah beberapa keterangan yang setidaknya perlu kita ketahui agar tidak terlewatkan begitu saja. Di saat mana yang perlu dijelaskan, maka di sana kita upayakan untuk mengetahui penjelasan para ulama salah satunya pendalilan tentang ayat ini di mana ayat itu di surat Al-Hajj maka padanya keistimewaan sebagaimana telah disebutkan maka Imam Nawawi rahimahullah penulis kitab Riyadhus salihin bawakan dalilnya mengkaitkan dengan bab di atas memenuhi hajat kaum muslimin ayat tadi waf'alul khaira dan perbuatlah kebaikan dikatakan oleh para ulama kebaikan tadi adalah an-nadab yakni perkara-perkara yang mustahab lakukan oleh kalian itu kata Allah la'allakum tuflihun yang dengan itu supaya kalian mendapatkan kemenangan. Setelah ayat dibawakan oleh penulis rahimahullah maka beliau bawakan dua hadis Nabi saw. Hanya dua hadis Hadis ke-244 sebagai hadis yang pertama dan hadis ke-245 sebagai hadis yang kedua. Terkait dengan hadis ke-244 adalah sudah kita bahas. Artinya apa? Hadis itu sama dari pembahasan yang lalu pada bab ke-27. Bab tentang ta'zim hurumatil muslimin Tepatnya pada hadis ke-233 Tadi sempat saya lihat Untuk memastikan pada matanya Bahwa hadis ke-244 ini Adalah mengulangi dari hadis ke-233 Artinya hadis urutan ke-12 Dari bab ke-27 sehingga tidaklah perlu untuk pengulangannya. Tetapi kita akan sebutkan secara singkat tentang artinya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslim akhul muslim. Naam sudah pernah masih ingat antum pembahasan itu? Naam. Maka coba dilihat pada hadis ke-233 juga. Al-muslim akhul muslim. La yazlimuhu wa la yuslimuh. Bahwa orang muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya itu la yazlimuh. Tidaklah mendolimi Tidaklah menganiaya saudaranya Naam. Wala yuslimu dan tidak menyerahkan kepada musuh menyerahkan saudaranya kepada musuh nah maka tidaklah demikian man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi maka siapa yang memenuhi hajah, memenuhi hajatnya, keperluannya, kebutuhannya, akhihi, saudaranya, kaum muslimin, kanallahu fi hajatih, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi hajatnya dia nanti. Allah akan membalas yang lebih besar dari apa yang dia perbuat Nah, sebagai imbalan terhadap amalan baiknya ketika dia di dunia. Waman farraja an muslimin kurbatan. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang farraja farraja maknanya adalah memberikan jalan keluar. Memberikan solusi. Naam, membantu untuk memberikan jalan keluar kepada saudaranya yang buntu tidak bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya maka dia menyampaikan undak-undaknya dia sampaikan kesulitannya tadi kepada saudaranya yang bisa dipercaya yang kira-kira bisa memberikan solusi apa yang harus dia lakukan apa yang dia harus langkahkan nah maka saudaranya yang mendengarkan, yang mendapatkan curahan problem tadi ketika dia memberikan jawaban tadi adalah bentuk faraj yakni memberikan jalan keluar an muslimin dari saudaranya kurbatan ketika dia mendapatkan kesulitan baik itu dalam bentuk pemikiran Baik itu dalam bentuk harta Ketika saudaranya menghadapi kesulitan dalam sisi mal Dari sisi harta Baik pula dari sisi nasihat Ketika lemahnya iman Ketika dia Ada Tanda-tanda untuk Melemah keimanannya Atau dia Terpancing untuk melakukan Perbuatan dosa Maka di sana padanya nasihat atau dalam bentuk dilalatul khair atau bentuk menunjuki perkara yang baik atau pula dalam bentuk menyelesaikan membantu perkaranya atau pula dalam bentuk memberikan wasitoh perantara yang kalau dia sendiri langsung mungkin terasa berat untuk diterima sehingga memerlukan perantara memerlukan wasitoh atau juga dalam bentuk mendoakan kebaikan dalam kondisi saudaranya tidak tahu bahwa dia sedang didoakan tadi. Yakni doa ahulahu bizahril ghaib. Mendoakan kebaikan untuknya dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Semua tadi masuk pada pengertian man farraja'an muslimin kurbatan. Ketika dia lakukan tadi kepada saudaranya الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة. Allah akan balas dalam bentuk Allah akan berikan jalan keluar baginya dari kesulitan dia nanti di yaumil qiyamah qurbatan min kurab qurbah maknanya adalah kesulitan Kepayahan kesusahan dan bentuk jamaknya adalah kurab kurbatan min kurabi yaumil qiyamah nah Allah akan balasi kepada si fulan yang pernah waktu di dunia memberikan solusi atau jalan keluar kepada saudaranya yang mengalami kesulitan Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah maka siapa yang menutupi aib saudaranya kaum muslimin maka Allah Jalla wa'ala akan tutupi dia aibnya nanti di yaumil qiyamah. Terkait dengan menutup aib saudaranya telah berlalu pula penjelasannya di mana ada yang sifatnya terpuji khaira, ada yang sifatnya syarra jelek, ada yang sifatnya la khaira wa la syarra. Ada yang sifatnya baik. Di saat apa ketika saudaranya tadi memang perlu untuk ditutupi karena dia adalah orang yang ter, tidak terbiasa untuk melakukan aib. Satu waktu dia melakukan kesalahan atau aib dan dia merasa malu kalau tahu yang lainnya, maka Tipe orang yang seperti ini adalah layak untuk ditutupi dan masuklah pada hadis ini man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Maka menutupi aib jenis ini adalah baik. Yang kedua adalah jelek ketika kondisi orang tadi tidak layak untuk ditutupi bahkan dia merasa bangga ketika melakukan aib tersebut. Yang ketiga la khaira wala syarra antara kebaikan dan keburukan ketika kita timbang-timbang kalau diberitahukan disampaikan kepada lainnya dia malu dan kalau jika tidak maka akan mengakibatkan dampak yang negatif dan sebagainya maka dalam kondisi yang seperti ini al asal as-satar hukum asalnya adalah ditutupi. 6 kecuali dalam kondisi yang darurat sebagaimana bab yang telah kita bahas belum lama ini. Hadith yang bersama kita kedudukannya dalam muttafaqun alaihi. Nah, kita baca hadithnya bersama An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة muttafaqun alaihi Berikutnya hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه kurbatan min kurabi yaumil qiyamah sampai akhir hadis di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini juga telah terbahaskan tepatnya pada pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. al arbain an nawawiyah bagi yang pernah mengikuti dars atau kajian Al-Arba'in Nawawiyah Maka telah berlalu penjelasan hadith ini Tepatnya hadith ke-36 Maka antum bisa buka buka kembali kitab Al-Arba'in Nawawiyah tepatnya pada hadith ke-36. 6 kita bahas kembali hadisnya di mana hadisnya adalah mirip semakna dengan hadis tadi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa" Siapa yang memberikan jalan keluar? Maka pada hadis ini memakai lafaz naffasah Nafasa adalah semakna dengan farraja. Nafasa adalah sinonim dengan kata farraja. Artinya adalah memberikan solusi, memberikan jalan keluar baik dari sisi pemikiran, dari sisi ilmu, dari sisi harta, nasihat dan sebagainya. Siapa orang yang lakukan tadi an mukmin kepada saudaranya yang beriman kurbatan min kurabid dunia dari suatu kesulitan dari berupa kesulitan-kesulitan yang ada di dunia maka Allah Subhanahu wa taala akan balasi baginya Allah Jalla wa ala akan balasi amalannya tidak sia-sia di sisi Allah maka Allah katakan nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Allah akan berikan jalan keluar bagi hamba tadi dari kesulitan yang nanti di yaumil qiyamah. Semoga kita digolongkan oleh Allah Jalla wa'ala hamba yang diberikan kemudahan dari sekian kesulitan-kesulitan yang ada di yaumil qiyamah. Proses yang panjang di akhirat kelak dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi setiap diri. Nah, kecuali hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Termasuk juga ketika seseorang melewati as-sirat. Digambarkan seseorang melewati as-sirat yang berada di atas punggungnya jahanam, ada yang melewatinya dalam keadaan berjalan. Ada yang melewatinya dalam keadaan berlari Ada pula yang melewatinya seperti kencangnya dia menunggang kuda Bahkan ada yang lebih cepat itu seperti lewatnya angin yang kencang Tapi sebaliknya ada pula yang melewatinya dalam keadaan merangka. ada yang melewatinya baru sejengkal Selangkah kemudian terjungkir karena tersambar dengan sambaran api jahanam kemudian dilalapnya dia. Wal billah. Kondisi yang seperti tadi, keadaan yang berbeda-beda itu berdasar dari amalannya ketika di dunia. Dan kita ahli sunnah beriman adanya as-sirat yang akan kita lalui. 6. Disebutkan dalam riwayat adanya pendapat bahwa sirat tadi adalah lebih tipis dibandingkan rambut. Lebih tajam dibandingkan pedang. Demikian disebutkan padanya riwayat. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana seseorang akan melewatinya kondisi yang seperti itu apa mungkin? Maka jawabannya Janganlah digambarkan kondisi akhirat dengan pikiran yang kalian lihat di dunia. Maka semua adalah sangatlah bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah lewatnya bersama-sama atau satu persatu? Yang jelas kita beriman tentang adanya as-sirat. Setelah seseorang selamat dari as-sirat yang menunjukkan dia sukses dia selamat dan dia berhak untuk masuk ke dalam jannah tidaklah bisa masuk ke dalam jannah kecuali dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka jannah akan dibuka pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pintunya jannah yang pertama kali membukanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini proses yang panjang dan tidak ada masa berakhir di akhirat kelak. Maka dari apa yang disebutkan tadi dengan maksud adalah kesempatan dunia yang sebentar yang singkat yang sesaat di waktu siang dalam sehari jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk menanam amalan kebaikan, amalan saleh yang nanti hasilnya kita petik akan kita lihat di akhirat kelak. Berusaha untuk meluruskan tauhid kita, membenahi keimanan kita dengan sebaik-baiknya. Sudahkah iman kita benar? Sudahkah sesuai dengan apa yang diimani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ataukah belum? Tauhid kita sudahkah bersih ataukah masih ada noda-noda kesyirikan walaupun sekecil apapun kesempatan sekali lagi selama di dunia. Nah, di samping kita memperbaiki diri kita, kita pun berusaha peduli kepada saudara kita tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Pengamalan dari hadis yang sedang kita bahas Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Kemudian kata Nabi Wa man yassara ala mu'sirin Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah Maknanya siapa yang yassara memberikan kemudahan memberikan taisir, memberikan kemudahan ala mu'sir kepada orang yang mengalami kesulitan. Yassarallahu alaih. Allah akan mudahkan baginya fid dunya wal akhirah. Di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Allah Jalla wa'ala ala katakan terkait dengan lafat ini Balasannya bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman mengulang kembali hadis di atas, siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi aibnya ketika di dunia dan juga di akhirat kelak. Wallahu fi aunil abdi Ma kana al-abdu fi auni akhi Dan Allah Jalla wa'ala Adalah Selalu dalam pertolongan hamba Ma kana al-abdu fi auni akhi Selama hamba tadi Melakukan sikap proses Menolong saudaranya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada hamba tersebut. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Jalla wa akan mudahkan baginya jalan untuk meniti kepada al-jannah. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah, yakni masjid Allah, yatluna kitab Allah, dia baca Al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum, saling mengkajinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan wa ghasyiyatuhumur rahmah akan diliputi rahmah wa haffathumul malaikah diliputi oleh para malaikatnya Allah wa dzakarahumullahu fi man indah disebut-sebut oleh Allah sebagai bagian dari mereka yang berada di sisinya waman batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh siapa yang lamban amalannya maka tidak dipercepat, tidak bermanfaat dengan mulianya nasabnya. Penjelasan lebih lanjut akan kita bahas pada pertemuan di waktunya nanti biidznillah taala. Semoga apa yang kita bahas Allah berkenan untuk mencatatnya sebagai ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته